Ceramah berikutnya akan dibawakan oleh Kiai Al Haj Muhammad Subadar. تفضل تفضل تفضل كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل العلماء وأكرم الأولياء والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأتقياء وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وذرياته النجباء وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الجزاء أما بعد para habaib sedaya ingkang mulya langkung-langkung panjenenganipun Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf ingkang mulya lan sedaya para habaib Al-Fakir boten saged nyebat asmanipun setunggal-setunggalipun namung boten ngirangi kehormatanipun. Para ulama, para masyayikh, para kiai stoyoh ingkang mulya. Para sepuh, bapak pejabat, utamanya bapak wali kota yang terhormat, para hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kula Sam, namung sam'an wa ta'atan atas panggilan Al-Habib Taufik saestune sebenarnya bukan makomnya saya bicara di dalam majelis yang sebesar ini. Oleh karena itu saya cuma mewakili masyarakat Pasuruan. Mungkin kalau Bapak Wali Kota mewakili masyarakat Kota Madiah saya orang desa, mewakili masyarakat desa seluruh Kabupaten Pasuruan. Pertama kali, sangat matur kasun Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya Habib Taufik yang telah menyelenggarakan akholnya Habib Ja'far yang akan menjadi wasilah umat Pasuruan bisa berkumpul bersama-sama dan insya Allah akan mendapat berkahnya. Amin. Pulau nanti semerap tulisan ingkang akan yang menerangkan keutamaan majelis seperti sekarang ini. Salah seorang besar, Syekhul Kabir, Syekh Muhammad bin Husain Al-Bajili beliau mengeluarkan suatu kata mutiara yang bagus sekali. Ini roa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu ya Rasulullah Lalu saya matur kepada Rasulullah. Ayyul a'mal afdol. Amal apa yang paling utama di dalam impian itu? Dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak cucunya yang menjadi waliyun min auliya Beliau menjawab, wukufuka baina yadai waliyin lillah kahalabisatin au sayyidatin afdalu min anta ab an anta abada min anta budallah kamu duduk di samping salah seorang wali Allah walaupun di dalam waktu yang sangat singkat lebih utama kamu daripada ibadah yang bertahun-tahun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Kita sekarang duduk di hadapan pesarian Sayyidul Al-Khabir, Syekh Al-Habib Ja'far bin, Sa bin Saikhon as Mudah-mudahan sowan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa sholat semalam kita tidak bisa puasa Senin Kemis yang selalu. Kita tidak bisa berpikir sampai dapat ke dalam lubuk hati. Mudah-mudahan ini saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Panci waline Allah niku kok upama besi besi sembrani. Wali Waliullah itu kalau diibaratkan besi, besi sembrani. Besi sembrani kalau dimasukkan ke tanah. Lalu diangkat, ada besi yang melekat di dalam besi itu. Demikian juga insya Allah. Kalau kita sowan kepada Habib Ja'far. Di belakang masjid ini beberapa orang besar-besar. Habib Ja'far, Habib Abdul Qadir, Habib Umar. Yang sepuluh lagi Habib Adi. Adi. Yang sepuluh lagi sebelum Habib Alwi. Kiai Hamid. Ini besi-besi sembrani ini. Insya Allah kita nanti akan melekat di dalam hati. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu almarhumin. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah ibadah almarhumin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ikhlasnya almarhumin. Mudah-mudahan kita mendapatkan buka menangis kita menangisi ratapan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau-beliau itu yang setiap tengah-tengah malam mengucurkan air mata, menangisi mengingat dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita nanti akan melekat dalam hati kita. Para rawu niki ingkang kita arepaken muga-muga angsal pun para habaib, para aulia, bukan cuma habaib-habaib almarhumin, bukan cuma aulia-aulia almarhumin, di tengah-tengah kita para habaib, para ulia. Insya Allah, hayyan wa mayyita. Sebab ketika Syekhul Kabir diberitahu oleh Rasulullah, wukufuka baina yadayin lilladiyyin lillah, tanya beliau, kultu hayyan au mayyita ya Rasulullah. Kola hayyan au mayyita. Baik wali yang sudah meninggal, yang wafat, maupun wali yang masih hidup, apabila kita sawan, insya Allah kita akan menjadi orang yang melakukan ibadah yang lebih bagus dan lebih bagus, lebih utama daripada kita bersujud bertahun-tahun. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang lain. Kita berhadapan dengan orang yang baik, melihat wajahnya, insya Allah di dalam hati menggetar. Nyetrum di dalam hati nyetrum. Beliau punya magnet beliau yang punya daya tarik. Mudah-mudahan kalau kita sering-sering berkumpul begini, sedikit demi sedikit, insya Allah akan kita menjadi orang yang baik. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu maas Telah menjadi anjuran perintah Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, Ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Sepertinya, sepertinya tidak cukup kalau takwa Allah saja. Masih diberi susulan oleh Allah. Wa kunu ma'as sadiqin. Kenapa? Kita takut Allah, tapi kita sering berkumpul dengan orang yang jelek. Mungkin satu saat kita disimpangkan oleh syaitan. Na'udhu bila bi asratikal kiramu tu'addu Kalau kita bersama sembilan orang yang mulia, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang mulia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menungso pun nggak ada watak. Anil mar'ila tas'al an. Oh ini, jangan menanyakan oh ini baik apa tidak. Dilihat saja siapa yang menemani. Siapa yang dikumpuli. Kalau kumpul dengan orang yang baik, pasti orang baik. Manusia ini punya watak tukang niru. Kalau orang kumpul dengan orang yang baik, sekali belum bisa meniru, mungkin dua kalinya. Dua kali bisa meniru, mungkin ketiga kalinya. Dan seterusnya, insya Allah lama-lama kita bisa meniru. Amin. Menungso ini nggak ada sifat sing gampang niru. Dalil yang kelihatan, leon tentiang kalau ada orang kumpul dengan orang bisu, Kumpul kali tiang, bisu. Terpaksa kita jadi bisu sekali. Mau tidak mau. Eh, eh. Kalau kita kumpul dengan orang tuli, kumpul kali tiang yang budak, terpaksa kita jadi orang busuk. Melok bengok-bengok pisang. Malah kadang-kadang kalau kita kumpul dengan orang bingseng, keliru bingseng juga. Insya Allah berkah majelis ini. Syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit kita akan menjadi orang yang baik. Amin. Mudah-mudahan ini saya sebagai mewakili masyarakat Kabupaten Pasuruan sangat terima kasih kepada semua pihak khususnya Habib Taufik yang telah menyelenggarakan hal ini. Mudah-mudahan Habib Taufik dipanjangkan umur oleh Allah, diberi kesehatan lahir dan batin, diberi kekuatan lahir dan batin, bisa meneruskan memimpin umat mengajak dengan segala upayanya diarahkan umat Pasuruan menjadi umat yang baik baik kota maupun kabupaten mudah-mudahan Allah diterima Allah menerima segala upaya Habib Taufik. murid-muridnya mudah-mudahan jadi ahlul ilmi wa ahlul khairi kita sekalian muridnya Habib Taufik menjadi ahlul ilmi wa ahlul khairi Sekian, mari kita bersama-sama mendidik anak kita kita isi dengan ilmu syariah. Ini satu-satunya jalan untuk membuat masyarakat baik. Semua aulia, semua ulama, semuanya itu adalah mesti ta'allum bil ilmi. Tidak ada ulama tidak mengaji, tidak ada. Tidak ada seorang wali pun yang tidak mengaji, tidak ada. Habib yang paling sepuh Habib Hadi, Habib Hadi, Habib Alwi, Habib Ja'far, Habib Abdul Qadir, Habib semua mesti pada kecilnya mengaji. Masa masa budanya masih mengaji. Kiai Hamid, Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten, sampai kepada Imam Syafi'i, semuanya hasil daripada mengaji. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Anak kita jangan sampai tidak diajar ilmu-ilmu syariah. Anak kita jangan sampai tidak dididik ilmu syariah. Mudah-mudahan nanti bisa mewarnai masyarakat Indonesia. Wal Bagaimana Indonesia sekarang? Sampai sudah tahu sendiri, bencana dari sana. Mana yang angin topan, mana yang banjir, mana yang gempa, mana yang tawuran, dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih ada aulia-aulia. Laula nasa ba'dahum bi ba'din, la fasadatil ardu, walakinna fadlin alanna alal alamin. Kalau tidak ada satu di antara orang ini menjadi dafe, penolak bencana, penolak musibah, maka hancur bumi ini. Untung masih ada Habib Ja'far, untung masih ada Habib Abdul Qadir, untung masih ada Habib Alwi, untung masih ada, masih ada Habib Hadi. Ini pasuran jadi baik dan sekarang diteluskan oleh beberapa putra-putra beliau oleh badai anak cucu beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan khususnya Pasuruan, umumnya Indonesia akan tetap menjadi negara baldatun thayyibatun warabun khafur, Ahlul ilmi wa ahlul khairi. Sekian, alafamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih Pak Badar.